Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. ولا أنتم عابدون ما أعبد Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.